Bagian yang ke-16. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang ox, tentang uh, apa namanya ribah ribah itu meng mengunci orang, menceritakan keburukan orang di hadapan orang lain, menceritakan keburukan teman kita di hadapan orang lain. Itu kita sudah mengupas agak panjang dan sangat penting. Sekarang hal lain yang mungkin juga agak sama sedikit. Tapi ada perbedaannya. An-namimah. An-namimah itu artinya mengadu domba. Mengadu domba. Bahasa sastra Indonesia kata <laughs> kiasan. <laughs> Maksudnya itu domba yang beradu ya nggak tahu asal usulnya bagaimana mengadu domba dulunya mungkin <laughs> ada tradisi-tradisi di dalam masyarakat bangsa kita itu mengadu apa domba itu hingga menjadi sebuah pepatah atau kiasan-kiasan yang artinya nanti adalah uh, menciptakan permusuhan atau di Robias. Itu. Oke. Okay. Nanti kita akan jelaskan seperti apa. Tetapi metodenya lain hanya men, menyebutkan tentang eh, belum definisi ya, belum definisi, tapi pernyataan Tuhan. Qala Allah Ta'ala Hammazim masya'in bin namim عتل بعد ذلك زنيم Hamad dan orang-orang yang mencela masyain yang kesana kemari berjalan kesana kemari binamim untuk mengadu domba. Utullim ba'da zalika zanim. Mereka berkata-kata kasar. Kak apa ya? Kasar. Wakala ta'ala wailun likulli humazatin humazah. Celak bagi setiap orang yang mengadu domba. Mengadu domba. Mereka yang melakukan adu domba itu tidak akan masuk surga. Yang melakukan adu domba antara orang dan orang lain kita akan masuk surga. Waqala Abu Hurairah Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah mengatakan Rasulullah mengatakan Jadi Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi menyampaikan pernyataan Nabi Uhib ahabbukum ilallahi ahasinukum akhlaq akhlaqa Al-lazina ya'lifuna wa Orang yang paling dicintai oleh Allah Manusia yang paling dikasihi oleh Allah Atau komunitas juga yang paling dicintai oleh Allah Disenangi oleh Allah Adalah orang yang memiliki budi pekerti luhur hmm budi pekerti luhur inilah orang yang punya budi pekerti luhur itulah orang yang paling dicintai oleh Allah. Asal hasilukum akhlaq. Al-muwati'una aknafan yang yang sayap-sayapnya terbentang. Yang menerima orang lain dengan sepenuh hati. Allazina ya'lifuna wa yu'lafun. Yang saling mencintai. Yang saling mengasihi. Ya. Itu. Ah, teman-teman uh, sekalian, ini puncak sebetulnya. Puncak dari cita-cita agama adalah saling mengasihi etika uh, sudah kita sampaikan saya menyampaikan <laughs> di mana-mana tentang pohon itu Islam itu bagaikan pohon sekali lagi ya pohon itu ada akarnya pohon itu ada batangnya ya, batangnya ada rantingnya cabang-cabangnya rantingnya dan ada buahnya bunga dan buah untuk buah ini Bagaimana kita bisa mencapai buah, bunga? Jadi agama terdiri dari keyakinan. Keyakinan adalah basis kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada utusan Tuhan, kepercayaan kepada uh, hari akhirat sudah mati, kepercayaan kepada pembawa atau kitab suci yang kitab suci itu itu harus menjadi basis bagi kehidupan Anda. Itu kokoh. Manusia <laughs> itu harus punya keyakinan karena inilah yang akan menjadi eksis orang eksistensi manusia itu apabila begitu. Kalau tidak punya keyakinan terombang ambing ambing hidupnya dan semua orang membutuhkannya kepastian, keyakinan. Hari ini sebetulnya tampak sekali itu. Tampak sekali orang sedang bingung dan sedang membutuhkan satu kepastian. <laughs> Kebingungan itu karena tidak paham eh, tingkat pengetahuannya kurang. sungguh-sungguh saya sangat prihatin ya. gelisah sebetulnya si gelisah itu apa ini maksudnya orang sekarang hanya ingin mengetahui satu yang pasti yang dianggap dia benar sambil menyalahkan yang lain kemudian menyalahkan yang lain itu masalahnya nah, gitu ya jadi tapi itu itu fenomena ya, fenomenanya gitu. Jadi ini ada sesuatu hal yang uh, ya yang membuat gamang sehingga orang mencari kepastian. Tetapi kepastian ini juga menimbulkan maksudnya kepastian yang satu tidak boleh aktif itu menjadi jalan, jalan hidup, mencari jalan hidup untuk apa? Lagi-lagi nantinya adalah untuk memperoleh buah. Dan buah itulah yang kita sebut dengan akhlakul karimah. أحبكم ahasinukum الله أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا yalifuna wa ويؤلفون orang yang terbaik, komunitas terbaik adalah Hatinya terbuka bagi yang lain. Sayap-sayapnya lebar gitu. Yang lain. Allazina ya'nifuna wa yang saling mencinta. Yang saling dicinta. Karena sesungguhnya kita lahir dari ibu yang sama. Nah itu manusia itu bersaudara. Sudah beberapa kali manusia itu keluarga Tuhan. Mahal makhluk ayat Allah ciptaan Allah adalah keluarga Allah. Gitu. Artinya orang yang disayang Allah. Yang adalah keluarga itu yang menyayangi orang lain. Udah, ya, jadi saling menyayangi itu. Wa inna radhiyallahi al-musya'una bil mamimah. Dan orang yang diberi oleh Allah. Paling tidak disukai oleh Allah. Kalau Allah menci <laughs> tidak menyukai itu bukan untuk Allah sesungguhnya. Tapi seluruhnya adalah demi orang itu sendiri. Sendiri. Adalah Al-musya'una bin namimah. Mereka yang bekerja untuk mengadu domba. Jadi makhluk Allah atau jamak yang paling tidak disukai oleh Allah adalah yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba antara satu dengan yang lain, antara satu orang dengan yang lain, antara satu komunitas dengan komunitas yang lain begitu ya. Ini ajaran Islam. Ajaran, saya kira ajaran agama-agama juga begitu. Larang. Al-mufarriquna bainal ikhwan. Yang memecah belah di antara saudara-saudara. Tuh kelihatan. Al-ikhwan itu saudara. Saudara itu saudara. Eh, bahasa kalau di Indonesia kan dikenal Kiai apa, Ahmad Siddiq itu ada persaudaraan tuh tiga lapis. Ini sebagai sebuah realitas ya sebagai sebuah realitas. Ada persaudaraan satu agama. Mereka yang satu agama itu bersaudara. Muslim bersaudara Muslim. Itu orang dan mus, apa, eh, Protestan dengan orang Protestan, misalnya orang Katolik, Katolik, Buddha dengan Buddha, Hindu dengan Hindu, Zoroastrian dan seterusnya itu biasanya begitu memang. Itu karakter orang yang satu itu akan bersaudara. Yang lapis kedua adalah persaudaraan sebangsa. Karena memang hidup di dalam. Tapi ini muncul di dalam sebuah uh, apa ya sistem baru. Uh, jadi pembagian lapisan persaudaraan itu kalau tiga itu konteksnya sangat modern lagi-lagi konteks modern karena ada bicara tentang nation state. Gitu. Nation state itu adalah modern. Abad ke-19 lah. Kira-kira mulai baru mulai abad ke-19. Bagi di dunia Islam, nation state itu baru abad ke-19 dua puluh ya dua puluh bukan dua puluh nation state itu baru ada di dunia Islam sejak abad dua puluh apa nation state itu nation state itu eh, sistem komunitas yang dibatasi oleh geografis tertentu begitu jadi bisa tentu Indonesia sampai Sabang sama Merauke gitu. Satu, satu entitas dalam sebuah ruang kan. Ya, ruang. Jadi beda dengan khilafah gitu. Sistem kerajaan. Khilafah itu sistem kerajaan. Dan itu dianut bukan hanya Islam. Sebelum itu. Semua. Coba bagaimana Inggris? Inggris sistem kerajaan dahulunya dan menguasai banyak sekali. Sampai Australia itu adalah milik Inggris. Puluhan apa namanya benua itu. Gila itu orang. Gila. apa ya? Australia itu apa namanya itu? Daerah apa? Persemakmuran Inggris itu di sana. Dulu juga Israel itu atau Palestina bahasa banyak sekali negara-negara Islam menjadi bagian dari sebuah kerajaan itu kerajaan Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, semua kerajaan. Khilafahnya begitu. Ini kalian harus memaham benar nih khilafah-khilafah ini. Kekuasaan tunggal untuk untuk sebuah untuk berbagai macam uh, wilayah yang penting di situ Islam untuk Muslim di mana saja itu berarti anggota warga negaranya dan mengapa itu begitu oke itu kita panjang nanti tapi ingin bicara bahwa persaudaraan itu ada persaudaraan karena kebangsaan ini saya ingin menyampaikan ini teori baru karena kata-kata ini hanya bisa ada di dalam konteks negara bangsa, nation state. Dan mereka yang ada di sebuah wilayah tertentu dengan uh, kekuasaan tertentu itu menjadi saudara sebangsa setanah air bangsa kita ya itu saudara juga dan yang ketiga adalah ini yang paling hebat persaudaraan sedunia persaudaraan karena kemanusiaan bukan sedunia kemanusiaan persaudaraan kemanusiaan ini yang paling tinggi nah itu ya al mufarriquna bainal ikhwan sekali lagi orang yang paling tidak disukai oleh Allah adalah mereka yang memecah belah di antara saudara-saudaranya al multamisuna lil marra'il athara yang mencari-cari kekeliruan orang. Baik-baik. Ini banyak sekali nih. Orang mencari kesalahan aib orang, kesalahan-kesalahan orang. Masya Allah. Kemarin kita sudah apa namanya membicarakan mengapa begini. Uh, mengapa ada orang yang senangnya itu mencari-cari kesalahan orang kemudian disebarkan agar orang kemudian menjelek-jelekan dia dan seterusnya itu nah sudah itu hadisnya ya hadis Nabi jelas sekali ya, ya, mencela perbuatan itu wa qala sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bisyirarikum ini kan begini ya Nabi itu kan banyak sahabat. Orang-orang di sekitarnya banyak, macam-macam kan. Dan kebutuhannya macam-macam juga. Kadang-kadang kebutuhannya sama. Uh, kami perlu menyampaikan hal yang sama kepada orang yang berbeda atau orang yang berbeda. Ini bahasanya beda-beda. Inginkah kamu aku beritahu tentang orang yang paling buruk? Ini audiensnya mungkin ada soalan konflik, ada subdugang, begitu itu kang menjejekan orang, mengadu domba. Nabi mengatakan begitu. Kalau bala. Mereka mengatakan, ya saya ingin. Saya ingin tahu siapa orang yang paling buruk di mata Allah. Qala al-musya'una bil namimah. Al-musya'una bil namimah yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah yang merusak hubungan antara kekasih. Misahkan antara kekasih. Coba bahasanya beda-beda tuh. Hebat sekali. Tadi bainal apa tadi mengatakan al-mufarriquna bainal ikhwah Ini ada yang yang merusak hubungan antar orang yang saling mencintai. Boleh nggak boleh itu, <laughs> Tapi nanti ya, kekasih kekasih jadi itu ya antar manusia gitu. Nah tadi sebenarnya kita itu satu saudara, kita satu uh, keluarga ya, harusnya saling mencintai, ahibah ya, itu teman-teman lah gitu. Teman-teman yang saling mengasihi, saling menyayangi. Tidak hanya laki adalah perempuan, perempuan adalah perempuan, laki-laki adalah laki-laki, komunitas itu dengan komunitas ini saling. Itu maksudnya. al dari li Ya sama saja yang mencari-cari uh, aib atau keburukan orang-orang yang baik-baik. Ini kan banyak sekali fenomena. Cari-cari sejarahnya dahulu kalau dulunya PKI ini, masya Allah. Orang ini pemimpin ini PKI, tujuh PKI cari-cari. Ya silakan dicari. Apa namanya? Tahun lahirnya kapan? Waktu PKI main terus 65 itu dia ya, lahir apa belum? Ataupun kalau lahir umur berapa? Papanya siapa? Masya Allah ada. Orang itu ada. Cari-cari. Dan seperti yakin betul gitu. Bahwa Pak ini PKI. Saya itu hanya untuk menyudutkan dirinya, untuk menjatuhkan dirinya. Itu yang paling buruk itu. Manusia yang paling buruk adalah mengadu domba dan mencari-cari keburukan orang lain, kesalahan orang lain. utilizzarli. وقال أبو ذر أبو ذر بكتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق Syanahullahu biha finnari yaumal qiyamah. Siapa saja yang menyebarkan syaa itu yang menyebarkan ciptakan kuitakan berkuar-kuar bukan hanya melalui lidah sekali lagi ini kalau bahasa afatul lisan itu bukan lidah saja tapi tulisan bolak-balik ya kita harus konteks hari ini lisan atau lidah itu bisa dua. Lidah dalam arti lidah, mulut. Tapi lidah dalam arti tulisan. Karena tulisan adalah salah satu cara menyampaikan uh, maksud melalui ya tulisan sama dengan lidah fungsinya Barang siapa yang menyebarkan keburukan ah, seorang muslim agar ya di, diketahui oleh banyak orang keburukan itu tanpa benar dengan tidak benar bikin-bikin bikin-bikin orang yang kita sebarkan buruk itu sebetulnya tidak melakukan keburukan tetapi disebarkan sebagai orang yang buruk sebarkan bighari haqqin kan? syanahu Allah biha dia akan dimasukkan ke dalam neraka hari akhirat nanti masjid. Agama itu begitu. Agama selalu mengandung dua dimensi. Dimensi hukum dan dimensi moral. Itu harus dibedakan ya. Meskipun hukum mengandung moral, tetapi tidak selamanya hukum kemudian efektif untuk memperbaiki moral. Basisnya adalah moral, hukum itu. Tetapi ketika sudah tidak efektif lagi ya moral itu atau bahkan justru hukum itu tidak efektif untuk membina moral atau memperbaiki moral seseorang, ya harus diganti sebagai sebuah alat yang untuk menghukum satu gitu hukum duniawi namanya dan karena itu fisik fisik bisa menghukum secara fisik, bisa ditahan. Misalnya itu bikin kacau itu, tahan oleh negara, aparat pemerintah, aparat hukum. Dan ada yang bersifat moral yang susah bisa susah ditangkapnya, susah dihukum secara fisiknya, maka agama akan menghukumnya di akhirat itu keyakinan itu harus ada agama kalau enggak kacau sekali dan itu ya pastilah <laughs> karena <laughs> ya, yang menyampaikannya adalah nabi nabi itu orang yang tidak pernah bohong dan pernyataan-pernyataannya benar selalu teruji kebenarannya kejujurannya maka itu pasti kesimpulannya pasti Begitu ya. Wa qala Abu Darda. Ya, hampir sama. Ini menarik sekali. Menarik sekali itu. Dua orang sahabat menyampaikan berita dari Nabi. Bahasanya berbeda-beda, isinya sama. Sama. Jadi gitu ya, nanti ini kalau kalian melakukan kajian hadis, mungkin saja kita menilai seseorang yang menceritakan itu tidak bagus. Mungkin saja orang yang menceritakan tentang hadis Nabi itu menurut kita kurang bagus. Sehingga nilainya adalah tidak sahih. Tidak valid, tidak bisa dipastikan validitasnya ini orangnya begitu kok nah, menurut kita subjektif sekali sebetulnya tetapi kalau ada orang lain yang menyampaikan hal yang sama dari Nabi dengan redaksi yang berbeda dan kita menganggap orang itu adalah berkualifikasi sahih misalnya ya sudah sama gitu kita bisa ambil ini bisa ambil itu harus mencari saksi-saksi yang lain atau banyak banyak yang menyatakan tapi kan subjektif ya kita ini mengatakan ini tidak sahih ini tidak sahih itu subjektif sekali karena melihat pada perilaku orang yang kita temui misalnya gini ini sedikit gitu, hadis seorang kiai taruhlah kiai itu terpercaya harus mati dan orang percaya dia baik itu jangan kiai deh, saya ada, saya. Misalnya orang percaya pada saya. langsung gitu. Tapi suatu ketika ada, saya nongkrong. Nah, nongkrong di warung, remang-remang, gitu, malam-malam. Nah orang mengetahui saya. Ada teman yang mengetahui. Maka menurut dia, saya tidak bagus. Tapi yang ini, bagus saja kepada saya. Jadi itu soal bagaimana seseorang melihat moralitas seseorang. Sangat subjektif misalnya ya subjektif begitu nantinya ya nah, itu orang hadis ya ini maksud saya adalah menarik karena ada dua orang menyampaikan dua eh, menyampaikan pandangan yang serupa dari Nabi dengan bahasa yang berbeda. Di sini ada siapa namanya? Kalau Abu Padahal orang yang dikata-katain buruk itu mari bariun bebas tidak terlibat. Tapi maksud mereka mengusir orang menyebarkan keburukan itu adalah agar uh, menjel, untuk menjelek-jelekan dia ya, di hadapan publik fit dunya. Karena hakon alam Allah maka Allah akan zibahu menghancur leburkan dia di dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Dia akan dimasukkan ke neraka dan hancur lebur Tuh, bahasanya gitu. Padahal ya cerbur kan tadi itu. Ya, ya, ada yang satu lagi. Pokoknya dia akan masuk neraka. Gitu aja. Ya, itu kan ekspresi bahasa ya. Intinya masuk neraka. Tapi bahasanya bisa. Hancur lembut dia akan. Wah. Paling bawah nerakanya. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida ala muslimin bi syahadatin laisa laha bi ahli فليتبوأ مقعده من النار sama barang siapa yang menyampaikan kesaksian buruk atas seorang muslim bahasa lain lagi nih menjadi kesaksian nih bahasanya sebetulnya Allah saya tahu dia itu melakukan ini burukan begitu Dada itu bahasa yang lebih lebih tajam dan sekedar memberitahu. Karena syahadah seakan-akan mengetahui betul dengan mata kesaksian. Itu bahasa. Bukan sekedar saya memberitahu. Nah, saya menyampaikan, tapi saya bersaksi Seakan-akan saya mengetahui dengan mata kepala saya bahwa dia melakukan sebuah keburukan. Padahal orang yang kata yang dia lihat yang yang mendapat yang disaksikan oleh dia itu tidak begitu, maka maka siapkanlah tempatnya di neraka, tempat duduknya di neraka. Itu bahasanya beda-beda. Tapi intinya sama Nah, Wa yuqalu inna sulsa azabil qabri minan namimah. Ketahuilah bahwa sepertiga siksa kubur itu adalah akibat dari namimah atau adu domba ini. Ada yang begitu ceritanya. Mungkin ini begitu banyaknya orang waktu itu yang melakukan adu domba untuk memecah belah. Hmm, sekarang ini betul-betul, betul-betul sedang terjadi adu domba itu untuk memecah belah di antara warga bangsa ini. Bukan hanya warga bangsa, tetapi juga warga yang satu agama. Bukan saja dari satu agama, kadang-kadang juga satu partai agama. partainya sama bicara agama baik ya, pecah ada juga ya satu aliran agama sama-sama agama Islam sama-sama agama Sunni lah gitu tadi kan Sunni ada Syiah eh, Ahmadiyah dan sebagainya ya yang semuanya dari Islam tapi ada saja yang mengatakan diri Islam tentunya aneh sekali Saya ingin mengingatkan lagi aja ya. Kategorisasi jam yang di Islam itu sangat mudah. batalkan syahadat atau tidak? Ya sudah aja. Yang lain dari itu oh, berbeda-beda lah. Kalau sama syahadat ya sudah gitu loh saudara. Cukup gitu aja. Salatnya menghadap kiblat ya sudah. gitu cukup. <laughs> itu sudah disebut muslim gitu. Hal-hal lain ya <laughs> urusan <laughs> Tidak prinsip itu. Ya seharusnya ya, ya dosa <laughs> mungkin ada menurut satu yang lain mungkin dosa besar itu misalnya ya orang melakukan dosa besar ya dosa besar tetapi tidak menghilangkan keimanan dia kepada Allah yang menyebabkan dia keluar dari agama itu Yang tentu dihukum juga ah, hukum kejahatannya. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي فقال سعد من دخلني wah ini ada cerita lagi nih asik nih <laughs> ini hadisnya Yang Ghazali itu selalu substantif, bukan formalis. Karena itu dikecam oleh ahli hadis ini banyak sekali. Tapi ya beda beda ya, beda pendekatan sih. Ya. Ada pendekatan formalis, pendekatan pendekatan orangnya kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang sekalipun itu benar, tetapi melihat orangnya jangan buruk. Yang jelek tapi orangnya bagus, Gak apa-apa. Itu namanya formalis. Melihat oh, melihat kebenaran dari sisi orang. Nah Al-Ghazali mengatakan melihat kebenaran tidak semata-mata dari sisi orang, tetapi dari sisi konten. Itu objektif. Ya, kita nanti tidak tahu nih. Soalnya catatannya hadisnya tidak sahih, hadisnya tidak sahih. Begitu di sini. La salah, la salah yang dikecam oleh kelompok-kelompok sebagai ini. Oke, nanti pembahasan lagi di dalam kitab eh, dalam ilmu hadis. Inna Allah lamma khalaqal jannata. Sungguhnya Allah ketika menciptakan sorga. Ketika Allah menciptakan sorga. Dia berkata kepada sorga itu. bicara. Ngomong. Hei sorga, ngomong kamu. Fakalat. Surga itu mengatakan, Sa'ada man betapa bahagianya masuki aku. Betapa bahagianya orang yang masuki aku. Masuk kepadaku. Faqal Jabbar jalla jalalu wa izzati wa jalali la yaskunu fika. Kemudian Allah mengatakan, ini ini penting nih Allah alam nih ini nanti ya Inna Allah lam la yaskunu fiki Ini berat nih. Tidak akan tinggal di kamu surga. Tidak akan tinggal di rumahmu surga. Delapan orang Satu, la yaskun ulga minum khamrin. Pemabuk minum minuman keras. Orang yang biasa para peminum khamar. Para peminum minuman keras itu. Khamar bahasa sini. Dulu khamar itu terbatas bahannya. Nah ini lagi persoalan lagi bisa bermain-main nih maksudnya. Khamr itu adalah minuman keras yang terbuat dari anggur. Hmm. Nah, ini satu pendapat. Karena memang anggur dan korma ada lagi mengatakan yang terbuat dari korma difermentasi mungkin ya. kemudian menjadi minuman enak minuman mabukkan itu kan khas sana ya khas Arabia waktu itu sekarang kan berkembang macam-macam lah minuman itu dari banyak bahan wala musirrun ala zina dua orang yang terus menerus berzina sering al-Masih Tukang zina Penggemar zina Penggemar zina ya Ya, orang yang suka jajan itu Jajan di mana-mana Itu dua ya ketika wala qatatun dan orang-orang yang mengadu domba. Dia tidak akan tinggal di surga. Ya, tenang aja. Kita jangan melakukan domba ya. Mereka yang berdoa itu nantinya begitu pasti. Di samping dirinya susah sebetulnya sih. Ya, dia akan masuk segera. Mereka sudah mengatakan mereka yang dendam sungguhnya orang yang menderita dan menambah dosa. Mereka yang hasut, yang dengki, iri hati. Adalah orang-orang yang sedang menderita. suka orang itu kan suka. Lihat aja wajahnya. Wajahnya. Ini, ini yang perempuan yang ngempong itu eh bukan apa yang, di Bekasi apa kan, yang tangkap itu matanya itu berumur uh, gitu. <laughs> dendam kelihatannya dendam kali melihat itu dendaman apa itu namanya Baik. yang katanya <laughs> kata dia berharap anak ISIS itu ada di mana seluruh dunia ya. <laughs> Masya Allah itu wajahnya itu loh wajahnya itu wajah aduh nggak enak dilihatnya itu yang menderita sebetulnya tuh. Kasihan ya. Waladu Yusuf dan Tuyus itu aneh ini, ini ini mungkin juga kalau ngomong begini ini kelihatannya terjadi ada dalam konteks masyarakat waktu itu apa Tuyus itu laki-laki yang mempekerjakan perempuannya untuk dizinai oleh orang lain. Gitu. Menjual istri, gigolo. Bisa, bisa. Istrinya dijual. Mungkin membiarkan istrinya atau bahkan sengaja istrinya eh, untuk berhubungan seks dengan orang lain atau dengan sejumlah orang apa sih bahasa modern begitu trisamuan apa gitu trisam trisam trisam begitu kan ini au ma'a iddati rajulin au ma'imra au ma'iddati nisa'in aduh pokoknya hubungan seks dengan berapa orang dan orang lain rame-rame gitu campur. Karena laki-laki dalam komunitas itu ada perempuan-perempuan, laki-laki-laki kumpul di situ. Perempuan dengan perempuannya di situ juga perempuan perempuan laki-laki, perempuan dengan laki-laki di situ bisa laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Aduh, ada itu. Pesta-pesta begitu itu ada itu. Di dunia mana manapun. Di dunia manapun ada. Itu kan Nabi mengatakan begitu. Jadi ada itu praktek itu di dahulu kala juga. To Jadi az-zawjul lazi tumarisu zawjatahu yumarisu zawjatahu. Al-jins ma'rajul akhar. Jadi istrinya bisa di zinai oleh orang lain dan biar ya, untuk dirinya sendiri dan orang lain dibiarkan bareng-bareng temannya gitu. Masya Allah. Ada ya. Manusia itu memang makhluk seks. Seks. Itu kan, namanya, Freud itu. Kalau Halisto itu kan manusia adalah binatang yang berpikir. Kalau Freud itu kan manusia adalah binatang yang berseks. Itulah hakikatnya. ada ya sama saja dengan yang lain. Cuma manusia ini lebih jahat itu ya. Bisa dengan macam-macamnya. Nah, jelas itu. Itu yang berapa itu yang tidak akan e, tinggal di surga itu? Wala rahimin. Nah, ini juga. Dan yang memutus hubungan persaudaraan. Memutus rahim. Rahim itu kasih sayang. Yang memutuskan kasih sayang di antara sebetulnya ada. Baik, apakah perlu disampaikan? Wala mukhannas. Mukhannas itu adalah lesbian. Homoseksual. Tuh, ngomongnya di sini begitu. Nah, saya, mengapa saya ragu-ragu ngomongin? Pasti kalian akan bertanya tentang ini. Hmm, akan banyak sekali bertanya tentang ini. Dan ini sensitif sekali. Kita. Nanti aja deh. Waladhi yaqulu ala adillah illam af'al kaza wa kaza lam uh, orang yang berjanji kepada Allah akan melakukan ini, bersumpah akan melakukan ini, tetapi tidak melakukannya, berkhianat atau ya <laughs> tidak konsisten. Walladhi, waladhi yakulu ala adillahi dan orang yang mengatakan berjanji kepada Allah jika aku tidak melakukan ini dan ini Oh, bukan ya, bukan dari lam yafihi. Maka tidak akan terpenuhi. Wah, itu kesombongan ya, kesombongan yang luar biasa. ya ruwa Ka'ab al-Ahmar anna man Israel asabahum qahtun anna Bani Israel asabahum qahtun Bani Israel mengalami musim paceklik. Fastasqa Musa. Maka mereka meminta kepada Musa berdoa agar Tuhan menurunkan hujan. Disqa ya. Dan maka Musa, Nabi Musa meminta hujan kepada Allah. Musa sholat istisqa berapa kali? Fama kau. Tetapi hujan itu tidak turun-turun. Meskipun Nabi Musa berkali-kali meminta hujan, tapi hujan itu tidak turun-turun. Fa'auhallahu ilahi Wahallahu ta'ala ilaihi. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Musa, inni la astajibu laka waliman ma'aka. Saya tidak memenuhi permintaanmu untukmu dan untuk orang yang bersamamu. Sepanjang di situ masih ada orang yang suka mengadu domba. Ya. Ini jangan kadang-kadang tidak perlu dilihat dipahami secara literal begitu ya. Tapi ini maksudnya harusnya. Betapa buruknya orang yang suka adu domba itu sampai bisa-bisa. Hanya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak suka pada orang yang mengadu domba. Kalau secara literal ente bertanya, oh banyak sekali hujan di mana-mana orang kafir semua di situ domba semua juga turun, kan begitu? Ya iya, nggak bisa begitu cara memahami hadis tekstualis itu begitu. Maka belajarlah. Saya itu selalu mengajar, menganjurkan kita belajar sastra gitu loh. Belajar sastra. Ini belajar sastranya tidak, ini kasar semua ngomong ini tekstualis semuanya. Karena tidak pernah belajar sastra, padahal Al-Quran itu sastra. Hampir semua sastra di situ pernyataan-pernyataannya. Metafora-metafora yang mengandalkan keindahan surga itu apa? Kebun-kebun yang di situ ada air yang mengalir di dalam. Pokoknya pusat kenikmatan, tapi gambarannya kayak gitu. Dan banyak sekali. Banyak sekali, hampir semua kata-kata di situ mengandung makna-makna metafora. Kalau tidak belajar metafora, maka akan terjadi tekstualis, kasar, klaim kebenaran sendiri, menyalahkan orang lain. Karena hmm. paham tertentu itu begitu. Dilarang belajar belajar sastra itu dilarang. Belajar logika dilarang, haram. Sumber petaka itu adalah belajar logika katanya gitu. Itu ada hadis besar yang ngomong begitu itu. Oh. Jadi pertempuran kita adalah pertempuran antara tekstualis dan rasionalis ini sebetulnya. Tapi yang rasionalis tidak menyerang. Hanya berbeda tapi kalau tekstual menyerang. Melakukan tindakan aksi. Gitu. Tidak, ayo kita beradu pikiran. Maka klaimnya atau apa namanya, stigmanya liberal, liberal, liberal. Nah gitu tuh. Jadi benar rasionalisnya. Tapi artinya memikirkan sesuatu secara rasional, secara akal sehat tidak menerima begitu saja pernyataan-pernyataan tekstual yang akan menunjukkan bahwa kebenaran itu itu satu-satunya yang lain adalah salah Kesini situ ya uh, apa sih oh sedang bercerita tentang ini uh, ada hadis Tuhan tidak menurunkan hujan Meskipun yang meminta adalah Nabi Musa, karena di situ masih ada para pengadu domba. gimana nih cara membahas cara sastranya? Tapi yang selama ini Tuhan kadang-kadang begitu untuk mengawasi. Kayak kalian di sini ya, mungkin jangan apa itu makan di pintu nanti tamunya nggak apa nggak laku-laku ya itu etika mungkin jangan pergi sore-sore nanti kesambat itu maknanya apa sih sebetulnya kayak gitu-gitu itu makanya tidak pernah belajar begitu ya ya jangan sore-sore ke sana ya nggak apa-apa toh kalau gitu aja bagus kan maksudnya kan. <laughs> tapi mana sebenarnya tuh ada setan atau ada genderuwo yang enggak juga sambut yang enggak juga enggak kesambut enggak apa tapi ngomongnya kesambut nantinya kalau sore-sore pergi udah ya Faqala ya, wa fikum namarun qad asarra 'ala namimah. Di, eh, di antara kalian masih ada orang yang mengadu domba dan terus-menerus masih terus saja melakukan adu domba. Memecah belah di antara masyarakat. Faqala Musa, Ya Rabbi man huwa? Wahai Tuhan, siapakah dia? Dulluni. Alaihi hatta ukhrijuhu min bainina. Tolong tunjukkan siapa orangnya, saya akan usir dia. Kata Nabi Musa. Proses dialog Tuhan dan Nabi Musa nih ya. <laughs> Bagaimana caranya? Jangan dibahas dulu. punya gitu aja dulu. <laughs> Wahyu namanya. Turun. Kalau ya Musa anhakum anin namimah. Saya telah mencegah kalian untuk melakukan namimah. Fatabu jami'an fasuku. Kemudian mereka taubat semua. Nah begitu taubat, tidak lagi melakukan namimah, maka mereka diturunkan hujan. Nah sekarang Loh begitu Imam Ghazali <laughs> ini yang nggak tahu ya cara orang cara orang menulis itu beda-beda ya. Ghazali tadi bicara tentang namimah tetapi tidak membicarakan tentang apakah namimah itu. Tidak itu dulu. Hukuman. katakan ya kalau kita kan mengatakan namimah adalah ini ini ini. Maka nantinya akibatnya begini begini begini. Al-Ghazali itu anak beberapa kali juga begitu langsung hukumnya dulu atau pernyataan-pernyataan Qurannya, hadisnya, kemudian baru definisi. Sekarang definisinya Pak. Dia beliau mengatakan, bayanu haddin namimah wa ma yajibu fi raddiha. Definisi namimah dan bagaimana menolaknya, mengatasinya. Bagaimana supaya tidak terjadi namimah. Bagaimana agar orang tidak melakukan adu domba. Ya alam. Ketahuilah, annas man namima innama yutlaqu fil aksari ala man yanummu qawlal ghair dal maqul fi. Sama takul fulan katkana ya tekalang fika bikada wa kada. Oh ya samalah. Jadi orang yang memindahkan perkataan orang lain yang berbeda dengan apa senyatanya. Kasfu ma yakrahu kasfahu mangkul al mangkul ya begitu sama dengan yang riba ya ambil sama dengan riba tuh apa ya, yang nanti kita mencoba membedakan antara riba dengan namimah kemarin itu sudah ada sebetulnya sih awal-awal itu eh, kedua kata itu disandingkan antara e, riba dan namimah anu ya ekspresinya sama, mungkin niatnya yang berbeda. Apa ya? Kalau kita sendiri itu bagaimana menanggapinya? Hiba itu adalah menggunjing. Menggunjing itu menyampaikan keburukan seseorang kepada orang lain. Benar perkataan itu benar, tapi disampaikan. Artinya keburukan itu benar. Ada pada orang itu dan kita menyampaikannya kepada orang lain. Itu dulu secara lahirianya begitu. Kalau namimah kelihatannya ya tidak benar. Yang menyampaikan keburukan orang secara tidak benar tadi itu. Eh si Anu itu benci pada kamu loh katanya kamu itu apa itu bang bohong tuh bang merasa macam-macam lah yang buruk padahal tidak terus kepada yang lainnya iya dia itu benci sama kamu nah provokasi ya mungkin zaman sekarang itu provokasi memprovokasi itu sebenarnya mendorong untuk melakukan sesuatu Ya coba bahasa Indonesia apa provokasi itu? Kalau saya paham sih provokasi itu ya mengucok ngocok-ngocokin orang gitu, ngocok-ngocokin bahasa kita mendorong-dorong, ayo, ayo dong, ayo, iya itu, itu Nah, provokasi dari sisi itu, mendorong-dorongnya itu. Pukul aja, tangkap. Nah, Eh, di dalamnya ada namimah ya. ada dua orang saya ngomong tentang saya ada dua A dan B saya ngomong sama A dan B itu A he A B itu melakukan kejahatan kepada kamu akan membunuh kamu itu ya misalnya ini juga ngomong gitu kepada B eh B A itu akan membunuh kamu mengatakan kamu tuh jelek jelek jelek mau itu namanya mengadu domba sehingga keduanya saling memusuhi waspada ya itu kan ya, mendorong ini melakukan itu mendorong ini melakukan itu misalnya hanya ini sih sangat modern ya. Saya tidak tahu betul bentuk-bentuk uh, provokasi modern itu seperti apa. Canggih sekali pasti. Konon ada juga bosnya satu itu punya duit ngasih sini duit sini ngasih duit bentur kan ada semua begitu ada itu Aduh, sekali ini orang ya Ya sebetulnya yang ini yang mengadu domba ini yang ini masih duit ini untuk perang gitu. Ya ter, ya apa sih maksudnya upaya memberi sama ini dan memberi ini yang betulnya mah saling musuh. Jadi kalau bahasa yang seorang mengatakan ada kelompok konservatif dan kelompok liberal itu biayai semua. Hmm. ada ada pihak tertentu yang memberi biaya besar kepada ini dan <laughs> orang yang itu juga memberi biaya ke situ untuk saling <laughs> nah, ya mungkin begitu begitu sudahlah itu anulah ah, itu uh, kita tidak usah mikir jauh-jauh. Tetapi kita ingin bicara bahwa orang yang melakukan seperti itu itu buruk sekali. Itu saja. Jangan pikir-pikir politik-politiknya deh. Politik-politiknya itu saya nggak paham itu loh. Wow, nanti itu juga terus itu. Oh, ini hmm. yang paling berat itu apa? Ini orang orang muslim ini oh, uh, udah uang ini provokasi masih duit kepada orang-orang مسكين هو يدل عندنا بقي ان شاء الله حقيقة النميمة إفشاء السر muhaddis satri amma yakrahu kasfahu yakrahu kasfuhu hampir sama ya eh, hakikat adu domba adalah menyebarkan rahasia dan muhaddis satu membongkar eh, rahasia itu tentang sesuatu, membongkar sesuatu yang tidak suka jika sesuatu itu dibuka. itu kan Sama kan dengan ambil sama kan riba itu. ambil sama dengan riba ini Ya, sangat detail nih. Ya. Ini problem bahasa ya. Problem bahasa itu mengalihkan bahasa orang lain ke bahasa kita itu kadang-kadang kita tidak mempunyai padanannya karena setiap bahasa itu memiliki nuansa rasa sendiri-sendiri tradisi bahasa itu sendiri maknanya bahasa itu sesuai dengan psikologi atau rasa bahasa itu. Sehingga pengalihannya ke dalam sulit. Eh tadi itu. Orang Arab menggunakan dua kata yang hampir sama. Satu riba Bahasa kita ngerasani, bahasa kita menggunjing. Yang satu adalah namimah. Bahasa kita adalah mengadu domba. Kedua-duanya, seperti yang sudah kita baca kemarin, menyampaikan keburukan orang lain kepada orang lain Nah, apa yang membedakannya? Ini juga sama. Nah, itu harus hanya bahasa ahli bahasa Indonesia. Bahasa apakah beda? Apa? Kebeda juga nggak ada ya? Ya mungkin. Jadi menggunjing dan mengadu domba, itu aja deh. Apakah yang membedakan menggunjing dan mengadu kelihatannya kada, kalau kita menggunakan menggunting itu hanya seakan-akan tidak ada bahayanya begitu berat ya. Tapi kalau kita melihat pembagian-pembagian kemarin itu kan macam-macam. Tujuannya macam-macam. Ada untuk ketawa-ketawa, untuk diketawain, ya untuk supaya dianggap hebat gitu. Tapi kalau ini sengaja kelihatannya hanya dua pihak yang supaya berunturan, supaya terjadi konflik. itu Itu namimah. Namimah adalah upaya-upaya membenturkan dua pihak supaya terjadi clash. Salah satunya adalah hoax. Cara-cara menyebarkan kebohongan mengenai cerita orang itu. Ya itu, itu terjadi itu. Tapi orang menceritakannya hoax katanya, akibat hoax. Misalnya terjadi di mana? masjid itu dibakar? Di Tanjung Balai itu mana itu? Ya, Tanjung Balai. wah terjadi. Akhirnya gereja dibakar. Eh, gelendangnya. Ya, ya dibakar Itu hanya dengan cara hoax. Hoax. Kita bohong. Tapi ada tujuan di situ. Dari sisi berita penyebaran berita bohongnya itu adalah dusta ya. Tapi dari sisi kemudian menimbulkan aksi itu namanya mungkin saja adalah aksi konflik permusuhan itu berarti dia ada namimah yang mengadu dombanya itu Nah, di sini menarik juga memang Ghazali juga seperti kemarin kita bicara kita caranya kita diam katanya Fayambagi ayyaskuta anhu illa ma fi hikayatihi faidatun di muslimin au taf'un asyati. Kalau kita mendengar begitu, jangan buru-buru terima, berdiam saja, itu ya. Tapi kecuali nanti akan membahayakan orang nolak. Kama idza ra'a man yatanawalu ma la ghairi fa'ali ay yashhadu bihi mura'atan al-haqq Hampir sama ini. Hampir sama cara mengatasinya konfirmasi. Konfirmasi dulu gitu. Kalau ada berita begitu kata orang kata orang itu jelek begitu begitu, jangan langsung diterima. Gitu. Caranya adalah konfirmasi. Tanya-tanya, ada yang saksikan nggak begitu nggak gitu. Fa'alai ayyashada bihi. Harus ada bukti. Harus ada bukti. Tuh oh, kan ayat Al-Qur'annya begitu. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa kullu man hamalat ilaihi namima apabila ada orang yang membawa berita adu domba yang mengadu adu domba. Wakil ya inna fulan qala fika. Katanya, eh si Anu ngomong kepada kamu begini, jelek ya. Kaza wa kaza, au fa'ala fi kaza. Atau dia melakukan suatu tindakan uh, uh, rencana tindakan ke, kepadamu. Ahwa yang tabilu atau dia sedang mencari-cari cara untuk menghancurkanmu. Au huwa yudabbiru fi ifsadi amrika au fi muwalati aduwika. Itu maksudnya gitu. Au taqbihi halika atau menjelek-jelekan keadaanmu. Jadi kalau ada seseorang datang kepada kamu menceritakan tentang keburukan uh, orang lain kepadamu, atau orang lain itu merencanakan akan melakukan tindakan kepadamu atau mengatakan bahwa orang uh, yang datang itu menceritakan tentang rencana-rencana jahat terhadapmu gitu ya fa'alaih sittatu umurin maka caranya ada enam cara mengatasinya mengantisipasinya ada enam. Fa'alaihi sittatu umur. Maka kamu bisa melakukan enam hal. Al-umur al-awalu, Allah yusaddiqahu. Pertama, tidak membenarkannya. Jangan percaya kepada dia. Itu. Hebat nih untuk menghindari jangan. Walaupun teman kamu nih. Nanti dulu. Karena itu perbuatan jahat. Menyelekan orang itu. Itu ya, anjurannya begitu. <laughs> Nggak tahu kita bisa apa tidak. Kalau yang ngomongin teman kita, tahu masa sih dia nggak percaya percaya betul si Anu itu mau kamu gitu ada serangan nih mau menyerang nih kelompok itu tuh gimana ya? ya ya salah satu alternatif ya alternatif pertama adalah kamu tidak membenarkannya Allah yusadjiqahu seorang itu li'anna nama fasikun karena orang yang suka mengadu domba adalah fasik apa sih ya bahasa Indonesia fasik walaupun fasik aja fasik itu melanggar hukum menyalahi hukum pelaku pelanggar hukum fasik itu adalah orang yang terbiasa melakukan perbuatan yang salah atau ngomong kejahatan ya kayak kayak tinggi sekali ya ya termasuk kejahatan pasti jadi orang yang biasa melakukan kejahatan atau melanggar hukum itu namanya fasik. Kan begitu? Ada tiga ayat yang biasa disampaikan oleh orang-orang tertentu itu, kelompok-kelompok tertentu itu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Satu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka zalim. Yang kedua. Yang ketiga, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka fasik. Tingkatannya beda-beda. Ini beda-beda. Kafir, zalim, fasik. Yang tertinggi adalah kafir, yang kedua adalah zalim, yang ketiga adalah fasik. Jadi kalau ada orang yang mengadu domba antara kamu dengan temanmu, maka janganlah kamu percaya kepada orang itu yang menjadi persoalan kan kalau yang menyampaikan teman saya juga. Hmm. Tapi mungkin alternatif ini adalah alternatif yang ini bukan teman kita, mungkin. Tapi orang begitu saja datang menyampaikan gitu kan. Jangan percaya terlebih dahulu. Lianna nama mafasikun karena pengadu orang yang mengadu domba adalah orang yang biasa melakukan berarti dia biasa melakukan karakternya sudah tukangan domba itu eh, melakukan kesalahan kejahatan wahwa mardudus syahadat tidak bisa kesaksian yang bisa diterima tukang bohong tukang melakukan Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati wa tusbihu ala ma nadimin. Ini penting sekali ya untuk diingat-ingat doa kita semua karena ini banyak sekali yang lupa karena nggak ngaji ngaji sih karena nggak ngaji ngaji jadi lupa peringatan Allah peringatan apa itu yang bagus sekali sebetulnya jika datang kepadamu orang yang fasik dengan membawa berita maka konfirmasi meminta penjelasan kita belum tahu ini ayat ini dan kita bahas sebenarnya sih. Yang paling bagus apabila setiap ayat kita tahu sebab nuzulnya ini. Siapa yang ditujukan? Mengapa Nabi eh, Allah menurunkan ayat ini dalam situasi apa? Siapa pelakunya? Saya nggak ada kan? Tapi intinya begitu deh. Intinya adalah bahwa apabila ada seorang fasik gitu ada ya, ya, membawa berita maka konfirmasi dulu harus minta penjelasan terlebih ya, dahulu. Sebab apa namanya? Khawatir kamu akan menimpakan pada satu kaum satu tindakan yang kamu tidak mengerti. Yang tidak pasti langsung tindakan saja kebuk saja kayak itu loh yang saya ceritakan begitu apakah di Indramayu apakah di sana orang terprovokasi tidak ya, konfirmasi dulu hanya ada berita dari situ aja menolong gitu masih dibakar masih dibakar kayak gitu itu kan kita segera langsung percaya langsung ke itu juga saya tuh ah, apa sih psikologinya begitu tuh masyarakat kok psikologinya cepat marah cepat terprovokasi apa ini masalah ada satu masalah kondisi psikologi pabrik yang rentan sekali. Apa masalahnya? Fatasbihu ala ma fa'altum nadimin yang nantinya kamu akan menyesal. Karena tindakan itu ternyata juga merugikan kita kayak tangkap. Nah itu kayak orang-orang itu dari bom itu. Uh, dia percaya kepada omongan itu orang mungkin tidak konfirmasi lagi, tidak benar atau tidak benar dia terima saja kemudian dia anu, melakukan suatu tindakan eh ternyata tindakan itu merugikan orang lain yang tidak benar maka dia tangkap hanya itu asani ayanhau anda di wa yasra wa yaqahu yang biasa yang kedua hendaklah menasehati dia kalau kamu mendapatkan kedatangan seseorang yang menceritakan tentang keburukan temanmu, maka nasihatilah dia. Jangan kamu begitu. Wayakbahu alaihi dan fi'alahu. Dan perbuatan itu adalah buruk. Iqali tak kama qala ta'ala, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahlah kebaikan dan laranglah perbuatan yang mungkar. Al-Salis, ayyubghadu fillah wa innahu yubghidun 'inda Allah taala ayyubghadu man yubghadu katakan kepada dia tindakanmu itu akan dibenci oleh Allah marah Allah kepada kamu ngomong begini-begini itu hampir sama ya tapi bahasanya lebih mengingatkan kepada Tuhan kalau tadi jangan kamu itu buruk itu buruk, buruk dalam konteks sosial ya, dalam konteks masyarakat manusia. Yang begitu itu dalam konteks etika sosialnya sudah buruk. Ingatkan ya. Tapi yang keempat ini bukan. Siapa mengingatkan kepada Tuhan yang akan menyiksa kamu. Karena Tuhan tidak suka pada tindakanmu itu. ibu Uh, nomor empat. Allah tagun nabi akhikal baik asu. Jangan buruk sangka ini yang paling banyak buruk sangka. Tapi lagi-lagi buruk sangka kadang kita tidak mengenal dia, tidak duduk bersama. Dari jauh saja kita ini. Iya, tentang kekhawatiran itu eh, kekhawatiran si tadi itu ya bisa melahirkan kita buruk sangka gitu. Iya. Ya, uh, basisnya buruk sangka dulu bisa bisa ya bisa jangan uh, ya kan begini tadi kan bicara bahwa orang yang menceritakan itu orang yang datang kepada kita itu menceritakan tentang rencana orang-orang misalnya gitu akan melakukan tindakan kepada kamu akan menyerang kamu misalnya itu sesuatu yang mungkin adalah prasangka-prasangka saja jadi di situ prasangka-prasangka saja karena belum tentu hal, hal seperti itu maka lebih baik berpikir positif berpikir positif jangan berpikir negatif karena lagi-lagi berpikir negatif itulah yang akan mengarahkan kita untuk terus-menerus membenci orang dan melakukan tindakan buruk kepada orang itu. Karena selalu khawatir, khawatir, dia itu jelek, itu jelek, akan menyerang kamu. Terlalu di, diarahkan pikiran kita ke sana sehingga dia melakukan tindakan terlebih dahulu nanti. Padahal belum tentu orang itu melakukan satu tindakan begitu. Tapi begini ya, mungkin kita perlu perlu mengidentifikasi sesuatu itu akan dilakukan atau tidak dilakukan eh, secara pasti. Ini kan begini. mengapa saya ngomong begini? Polisi mendapatkan kritik yang tajam, seakan-akan tidak mampu mengatasi para teroris. Selalu kecolongan, kecolongan, kecolongan. Dia tidak bisa bertindak. Alasan teroris, saya tidak bisa bertindak. Nanti saya dituduh. Uh, dituduh asal tangkap saja padahal dia tidak. Maka dia dia akan menangkap sesuatu terjadi. Fakta. Waduh, ini berat nih. Maka polisi menunggu kepastian bahwa indik, eh, indikasi ini besar. Dan indikasi itu berarti hukum lalu kesepakatan memang sulit sebetulnya saya ini juga uh, kesulitan untuk bisa mengidentifikasi seseorang uh, sebagai pelaku kejahatan itu sebelum betul-betul ada tindakan itu kesulitan juga tapi juga kalau tindakan menunggu tindakan maka selalu akan terjadi korban terlebih dahulu hmm, baru ini kesulitan dilematis betul-betul dilematis Ya nggak tahu, saya belum membaca uh, undang-undang yang disahkan ya, dari coba apa indikasinya yang bisa polisi kemudian bisa melakukan tindakan nyata untuk menangkap misalnya. Apakah kata-kata itu sudah bisa hate speech itu apakah sudah bisa bagi polisi untuk menangkap orang yang melakukan hate speech. Tangkap saja dulu sebagai satu tindakan prevensi untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian begitu. al khalis Allah yahmiluka ka'ala ma'akala hakalu an tajassusi wal pahli tahakukin. Nah, ini katanya. Ini juga dengan laporan orang lain yang ada cerita orang lain tentang keburukan seseorang teman lah gitu itu janganlah kamu membuat kamu kemudian memata-matai janganlah cerita teman cita seseorang tentang keburukan teman itu membuat kamu melakukan aksi memata-matai dia. Ya, Ini bahasa. Wal bahas, mencari-cari eh, kenyataannya. Ittiba'an qawli wa la tadassasu. Masya Allah tinggi sekali ya. Tinggi sekali agama itu. Jangan kamu tajasus mata-matai. <laughs> Tapi tajasus menjadi penting harus. Bin itu. Bin itu tajasus. Polisi itu, polisi apa sih namanya itu ya? Di Pol, Polres itu bukan di Polres-Polres sendiri juga ada itu reserse apa Intel ya oh Intel ya betul Intel itu ada ada nah, sesuatu Intel pengintai pengintai أسأل ترضى لنفسك ما نهى anhu ولا تحكي Kalaupun begitu kamu jangan terpengaruh ya. Sehingga kamu melakukan tindakan menceritakan tentang adu domba orang adu domba itu kepada orang lain. Jangan juga. Gimana ya caranya? Jadi ada orang yang malu domba kepada kita, kemudian kita menceritakan. Jangan katanya. Wih, tinggi sekali ini cara ya. <laughs> jangan mengikuti sesuatu yang buruk. Kemarin kan menarik ya, saya itu sebenarnya pengen nulis ya. Mengatasi sesu sesuatu kejahatan itu harus dengan lawan dari kejahatan itu. Ya, nah. jadi maksudnya kalau orang melakukan jangan melakukan kejahatan, kan begitu. Jika orang melakukan kejahatan kamu, maka lawanlah dengan tidak melakukan kejahatan. Umpama yang uh, contoh yang sering malah dan menarik karena kata api tidak bisa dilawan dengan padamkan oleh api. Api hanya dapat dipadamkan oleh air. Begitu namanya mengatasi sesuatu burukan dengan kebaikan. <laughs> Contohnya banyak sekali ya. Dan bolak balik bisa nggak, bisa nggak kita ini. Tuh, jadi jangan jangan ceritakan lagi. Eh kemarin itu ada orang datang ke saya ngomongin begini begini begini tentang orang lain kepada saya. Jangan dibedakan. Gimana kita? saya nah, kalau begitu kita juga namamnya <laughs> ya kita juga tinggal domba lagi kita juga menjadikan orang lagi. Qadru ya an Umar bin Khattab an Abdul Aziz radhiyallahu anhu annahu dakhala alaihi rajulun fa zakara lahu an rajulin syai'an. Nah, ini ada cerita kasusnya. Ada seseorang datang kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah, amirul mukminin, pemimpin kaum mukminin. Khalifah lah atau raja lah atau apa pemimpinnya. Datang seseorang kepada dirinya dan dia menyebutkan tentang orang lain di hadapan dirinya. Wadul toh wadul itu apa ya mengadu mengadu mengadu kalau mengadu itu melaporkan ya melaporkan lah ya bukan mengadu ya kalau mengadu itu kan berarti dirinya dirinya yang ya tapi ini sih tidak dia menyebutkan tentang seseorang Fakallahu Umar in syi'ta nazarna fi Amerika. bisa nggak kamu saya lihat masalahnya Kamu ceritakan deh masalahnya. Apa sih itu? Oh betul. Jadi e, melakukan proses seperti tadi, proses apa ya? E, penjelasan. Tapi ini bukan masalah. Apakah berarti dia mengadu? Bukan berarti dilapori, bukan yang diadukan, bukan masalahnya. Jadi pihak ketiganya itu Abdul Aziz Zaidi adalah uh, orang yang pihak ketiga. Fa'in kunta gaziban fa'anta min ahli hadil Jika kamu dusta, kata Umar maka kamu termasuk ayat ini. Inja akum fasukum minaba'in fatabain. Kamu berarti kamu fasik. Fasik itu uh, orang yang melakukan kejahatan. Fa'in kunta sadiqan jika kamu benar, fa'anta min ahli hadil ayah hammazin masya'im binani. Itu sama-sama. Ya, kalaupun berita tentang orang lain itu eh, apa tadi tidak benar, maka kamu orang yang fasik. Tetapi kalau benar, kamu termasuk orang lama, orang yang malu يوم الجلال هما زم الشائم بنا من شتى عفونا عنك يا سيا kalau saya mau saya akan maafkan kamu فقال عفو يا هم ده عفو يا maaf terus bagaimana mau saya hukum maka هم ده maaf هم ده maaf العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا ستي لك المؤمنين Jadi sekali lagi Umar bin Abdul Aziz dilapori oleh seseorang yang orang itu menceritakan tentang seseorang keburukan tentang apa bisa buruk bisa tidak buruk وذكر أن حكيم المحكم وزاره بعض إخواني فأخبر بخبر عن بعض السقاي فقال له الحكيم قد أبطأت في الزيارة وأتيت وأتيت بثلاث جنايات Oke, ada lagi cerita. Ini bagus sekali ya. Seorang salah seorang bijak bestari didatangi, dikunjungi oleh temannya. Temannya kemudian menceritakan kepada sang bijak bestari itu tentang teman-temannya. Paham? Jadi pokoknya seperti ngerasani lah, seperti ngerasani begitu. Tetapi uh, lebih cenderung kepada seperti adu domba ya. Rasanya sebetulnya itu. Uh, sang bijak bestari mengatakan, Al-Aqta'ta Fiziaroti, kamu terlambat ziarah. Kamu datangnya terlambat, tetapi kamu telah melakukan tiga kejahatan. Bu, Rutta'ah oh, membuat saudaraku benci kepadaku. Kamu telah membuat saudaraku, temanku, itu membenci kepadaku. Karena kamu menceritakan tentang aku. Tentang keburukan temanku. Atau sebaliknya menceritakan aku ah, kepada teman-temanku sesuatu yang membuat teman-temanku benci kepada aku. Itulah paham ya? Ah. paham deh. <laughs> Wasyaghata qalbi Dua, kamu <laughs> mengganggu. Kamu telah mengganggu pikiran saya sedang sedang enak-enaknya saya dilakukan begini bikin bikin bikin saya sibuk kan, dan bikin kayak gini tanah tanafsikal amin oh wattahan itu ya nafsikal amin dan bisa membuat saya menduga-duga kamu <laughs> yang orang oh, yang dipercaya kok jadinya uh, eh, ke, meragukan ke, ke, ke, ke uh, kepercayaan atau meragukan kamu sebagai orang yang dipercaya meragukan kamu nih saya jadinya itu <laughs> hal sepertinya oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai sesuatu yang dosa membuat dirinya berdosa <laughs> gitu loh membuat dirinya berdosa karena saya akhirnya menganggap kamu kok darinya gini. Tidak lagi menganggap kamu sebagai orang yang baik. Kemudian dan mengganggu kesibukan dirinya. Nah, gitu juga. Wa ruya anak Sulaiman bin Abdul Malik raja juga. Karena jalisan wa indahu az-zuhri fajahu rajulun faqala Sulaiman aligni anak wa qata sedang duduk berdua, ada seorang datang kepadanya. Faqala lahu Sulaiman. Sulaiman sang raja berkata kepada orang yang datang tadi. Faqala Sulaiman. Balagani annaka waqata fiyya wa qulta kaza wa kaza. Oh berarti orang ini datang itu dipanggil oleh uh, Malik Sulaiman itu raja Sulaiman itu Sulaiman itu Abdul Malik tadi Sulaiman itu. saya telah mendengar bahwa kamu telah mengatakan tentang aku begini begini begini menuduh aku begini begini begini Fakala rojul laki-laki tadi mengatakan Ma'fa'atu wala kultu. Saya tidak melakukan apa-apa dan saya tidak mengatakan apa-apa. Ya. Sulaiman. Sulaiman sang raja tadi mengatakan lagi, Innalladzi akhbarani sadiqun. Yang menceritakan kepada saya itu orang jujur. Ini terjadi di modern ini. Faqalahu Zuri. Zuri seorang ulama besar. Ada hadis. Bahkan yang menyusun pertama ilmu hadis. Zuri. Itu mengatakan, La yakunun namamu sadiq. seorang yang mengadu domba itu bukanlah orang yang jujur. Sodakta, mau oh, benar, kamu benar. Cuma kalau jadi ilham salam. Benar, kan orang ini benar. Kan datang itu. Jadi kalau ada orang yang katanya benar, jujur, tetapi mengadu domba, maka bukan cucu gitu Hah? Iya, no, coba lihat ya. Tadi yang kita sebut tadi. Gimana? Ya. Orangnya Fakal Hasan man nama ilaika nama alaik. Bolak balik ketemu lagi apa namanya pandangan kesalahan itu. Jika kamu mendomba, kamu ada. Banyak sekali ceritanya nih. Tapi harus pulang selesai. Sekian sampai di sini dulu. Eh, cukup jam setengah empat lebih ya. Hmm. Ya sebentar aja eh, uh, 10 menit 5 menit. Masya Allah. Kalian baca Facebook saya nggak hari barusan dari angkot nih dari apa itu uh, eh, Elf nih Elf. ya dengerin aja jangan meminta kepada Tuhan <laughs> judulnya itu oh provokatif nih bila malam telah larut para punggawa telah menutup pintu-pintu istananya berjuta mata telah terpejam dan larut dalam mimpi indah dan warung-warung di pinggir jalan telah padam memadamkan lampunya. Tuhan turun ke langit dekat. Lalu mengatakan, Hal min taibin fa'atubu alaih. Hal min mustaghfirin fa'akfirullah. Hal min sa'in fa'uti. Apakah ada di antara kalian yang ingin kembali kepadaku? Taubat itu kembali kepadaku. Taubat maksudnya. Aku akan menerimanya. Apakah ada dia yang minta ampunanku? aku akan mengampuninya. Apakah ada yang meminta keperluannya kepadaku? Aku akan memberinya. Betapa luasnya kasih sayang Allah dan betapa pemurahnya dia. Bahkan Tuhan tak suka jika hambanya tak meminta kepadanya. Malam yas'alillah yaghdabu alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, dia Allah akan marah kepadanya. Tetapi Kiai Said pada perbincangan yang indah kemarin tanggal 26 bulan 5 18 bertajuk Kiai Said dan Tasawuf Falsafi yang diadakan di pesantren yang memberikan ijazah kesaktian katanya kalian boleh minta apa saja kepada Allah tetapi luangkan waktu 5 menit saja untuk membaca la ilaha illallah sambil mengosongkan pikiran dan jangan meminta apapun kepadanya Lakukan itu selama 40 hari. Niscaya akan kalian rasakan ada keajaiban-keajaiban dan perubahan-perubahan dalam dirimu yang menakjubkan. Wah. Hebatnya. Ya, ini kan bahasanya saya itu begitu. Nah, kata-kata terakhir ini menjadi pusat perhatian publik. Kisah seakan-akan ingin mengatakan, Seorang hamba Allah yang tidak meminta apa-apa darinya adalah hamba yang hebat. Telah mencapai tingkat tertinggi. Mengapa? Nah, Oke, saya tidak menjelaskannya. Aku hanya mengira-ngira saja sesuai dengan khawatir yang melintas. Khawatir itu ide yang melintas. Tiba-tiba ada masuk dalam pikiran gitu itu yang inti itu itu manusia itu di situ sebetulnya yang menggerakkan itu adalah ada ide tiba-tiba khawatir tiba-tiba mau berubah ya ya Tuhan sebenarnya tidak perlu diminta karena dia sudah pasti mengetahui apa yang menjadi kebutuhan makhluk bukankah dialah yang menciptakan diri hamba itu dan tak ada yang lain <laughs> <laughs> Tidak. Ini mengingatkan kita paling tidak pada dua sufi besar. Pertama adalah Rabi'ah al-Adawiyah, sufi master perempuan dari Baghdad. Ia dikenal sebagai penggagas tasawuf cinta. Dia tidak ingin minta apa-apa dari Allah. Mau diapakan saja oleh Allah, dia siap dan rela. Disuruh masuk neraka pun dia rela hanya satu yang dia minta. Dirimu. Waduh. Kamu minta apa dari saya? Saya minta dirimu. Masya Allah. Minta dirimu. <laughs> itu cinta tingkat tinggi itu luar biasa. <laughs> bukan disediakan uang bukan, bukan mewah tidak. Nah, terus Buya bikin puisi sendiri ya. Memandang kekasih menghilangkan segala lara, <laughs> Ngerti nggak sih kalian ini? Nggak apa-apa di neraka juga kalau lihat kekasih nggak rasa. Eh, memandang wajah kekasih menghilangkan seluruh larat. <laughs> Melebur diri dalam kekasih adalah puncak bahagia. Iya. Terus gini, semua jemaah haji ingin mengunjungi Ka'bah, rumah Allah di Tapi ah ingin mengunjungi pemiliknya. Wah, <laughs> gila kan? Aduh. Apa mereka? Oh, kemana Ka'bah? Mau oh, Ka'bah? Enggak, pemilik Ka'bah itu yang saya kunjungi. <laughs> ya, yang kedua, Abu Yazid al-Bistami, sufi master dari Persia. ialah pembawa ide fana, peleburan diri. Kata-katanya yang sangat terkenal dan sekaligus kontroversial. yang mengatakan, oh betapa suciku, oh betapa suciku, oh betapa agungnya aku. Akulah Tuhan. Begitu dia Oh, kontroversi kan? Oh. Itu diucapkannya saat ekstasi, hal kehilangan diri. Aku hilang bentuk. Ketika ditanya, Mada turidu? Apa yang kamu inginkan? Dari Allah. Dia menjawab, Uridu Allah urida illa ma Aku ingin untuk tidak punya keinginan uh, nyambung nggak nih oh, oh nyambung itu apa yang dia kehendaki itu ya ini hemat nih komentarnya nih Masya Allah ya Subhanallah bagi hukum di atas elf saja bisa menebar hikmah. Nulis di atas elf saja dari Zainul Menerima. Derek ngawasi. Subhanallah, dereknya baru enak. Betul-betul indah. Ya. Adalah kita aja dulu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya, sudah ya.